Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyullah wa khaliluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah la nabiya ba'dah Ikhwani fillah, a'azzani wa azakumullah Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Syekh salih Al-Fauzan hafizahullah taala.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 الأمة قال قال mal mas'ul ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن فأخبرني عن أمراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الفات العراة العانة رئاء الشائع يتداولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم Naam ahsanta barakallahu fikum hafizakumullah. Insyaallah taala pekan depan barakallahu fikum yang belum siapa yang belum kira-kira kemarin? Antum siap? Pekan depan siap? Belum? Siap insyaallah ya. Pekan depan berarti antum nah siapkan malam Rabu ya. Malam Rabu kan? Malam Rabu siapkan hadis yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek yang dikenal dengan hadis Jibril. Na'am barakallahu fikum. Antum siap enggak antum? Belum? Oh ya tayyib. Na'am barakallahu fikum. Nanti kalau sudah balik dari sana siapkan nah hadis Jibril Barakallahu fikum hafizakumullah, mudah dihafal, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Naam dan sangat besar sekali faedah yang terkandung di dalamnya. Kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala Famin ma'ani syahadati anna Muhammad dan Rasulullah termasuk makna persaksian bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah tarkul bid'ah wal muhdatsat, meninggalkan perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara baru dalam agama. Jadi kalau kita bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah adalah utusan Allah, berarti maknanya kita harus meninggalkan perkara-perkara bid'ah dan meninggalkan perkara-perkara baru dalam agama. Tidak boleh menambah-nambahi karena agama Islam sudah sempurna, tidak perlu pengurangan, tidak perlu penambahan. Kita lihat wal iktisaru ala madzhabihi rasul sallallahu alaihi wasallam dan mencukupkan diri dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inilah yang dikenal dengan ittiba' karena syarat daripada diterimanya sebuah amalan diterimanya sebuah ibadah ada dua syarat apa apa dua syarat diterimanya sebuah amalan apa dua syarat diterimanya sebuah amalan? Ikhlas dan mutaba'ah. Ahsan. Ikhlas dan mutaba'ah. Jangan lupa, ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Mutaba'ah mencontoh sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita beramal ikhlas murni mengharapkan wajah Allah tapi amalannya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah enggak diterima. Atau sebaliknya, kita beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah, tapi enggak ikhlas, juga tidak diterima. Oleh karena itu dua syarat ini harus terpenuhi. Apa dua syarat tadi? Ikhlas dan mutaba'ah. Ingat-ingat ya, ikhlas dan mutaba'ah. Kita lihat. Tsumma aidan labudda min tasdiqihi sallallahu alaihi wasallam fima akhbara wa fima amara bihi wa anhu. Kemudian termasuk konsekuensi keharusan bersyahadah anna Muhammad dan Rasulullah jadi termasuk keharusan ketika seseorang bersyahadah bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, dia harus membenarkan eh, harus membenarkan terhadap apa saja yang Rasulullah kabarkan dan membenarkan terhadap apa yang Rasulullah perintahkan dan terhadap perkara yang Rasul larang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita membenarkan apa yang Rasulullah kabarkan, mengerjakan perkara yang Rasulullah perintahkan dan menjauhi perkara yang Rasulullah larang sebagaimana hal ini yang tercantum dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari wa Muslimun dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah mengatakan apa ma nahaitukum anhu fastanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum semua perkara yang aku larang dari kalian tinggalkanlah dan semua perkara yang aku perintahkan kepada kalian kerjakanlah semampu kalian karena yang namanya perintah itu banyak sekali. Enggak mungkin kita mengerjakan semuanya namun kita mengerjakan semampu kita. Sebagaimana firman Allah taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Jadi kita harus mengikuti apa yang Rasulullah perintahkan dan menjauhi perkara yang Rasulullah larang. Wa ma atakumur rasulu wa ma anhu fantahu. Dan apa saja yang Rasulullah datangkan berupa syariat kepada kalian, ambillah. Dan apa saja yang Rasulullah larang, tinggalkanlah. Itu semuanya dalil mengenai ittiba. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa saja seluruh yang Allah telah turunkan kepada kalian. Nah, berupa Al-Qur'an dan sunah ikuti. Seperti itu. Kita lihat Falau amilal abdu bima ja'a bihi walakinahu lam yusaddiqhu. Kalau seandainya seorang hamba mengamalkan sebuah amalan dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah tapi dia tidak membenarkan. Dia ngamalkan, salat salat, puasa puasa tapi dia dia tidak membenarkan. Maksudnya dia tidak membenarkan kalau syariat itu datang dari Rasulullah. Ngamalkan ngamalkan tapi tidak membenarkan itu pun juga tidak diterima. Kita lihat Fahadi tariqatul munafikin. Ini jalannya orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin perhatikan. Orang-orang munafikin ada solat ikut solat, puasa puasa, tapi di dalam hati keyakinannya bagaimana? membenci keislaman. Karena sudah kita lewati kemarin ya, orang-orang munafikun, mereka adalah orang-orang yang apa? Yang apa kemarin? Apa itu orang munafik definisinya? Naam, yudhiru al-islam wa yubtinu al-kufra. Jadi orang yang menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran itu orang munafik. Jadi sholat sholat tapi batinnya itu benci gitu loh. Paham ya? Seperti itu hati-hati. Kata beliau, ini adalah jalannya orang-orang munafikin fahum yusalluna wa yasumun wa yahujjun wa yujahidun mereka orang-orang munafikin salat puasa haji berjihad juga namun ingat hanya penampilan dohirnya saja wa illa benci hatinya dengan agama Islam buktinya sangat banyak sekali ya kisah-kisah yang sudah kita lewati nah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hingga Allah taala mengabadikan dalam Al-Qur'an Al Karim satu surat surat Al-Munafikun. Bisa dibaca sendiri surat Al-Munafikun, baca dibolak-balik enggak masalah, ada terjemahannya juga, dilihat bagaimana kisah mengenai orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik bagaimana kisah yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut. Kisahnya sangat mengerikan sekali. Nah, di dalam surat At-Taubah juga ada kisah orang-orang munafikun dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiikum. Oleh karena itu surat At-Taubah dinamakan juga dengan surat apa? Al-Bara'ah dinamakan juga dengan surat apa? Al-Fadhihah. Surat At-Taubah dinamakan surat Al-Bara'ah. Juga dinamakan Al-Fadhihah. Al-Fadhihah itu surat yang membongkar. Surat yang membongkar kedoknya orang-orang munafikin, orang-orang musyrikin. Dalam peperangan bagaimana? Dalam berjihad bagaimana? Ada jihad, berangkat-berangkat. Walaupun awalnya sempat menggembosi. Jangan berangkat. Duduk-duduk aja misalkan. Tapi ketika berangkat-berangkat, sampai di tengah perjalanan pulang lagi. Itu sudah kita lewati kisah-kisahnya ya. Nah, enggak perlu panjang lebar diulang lagi. Nah, kita lihat di sini walakinnahum la walakinnahum la yusaddiquna bima jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi mereka tidak membenarkan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala budda min tasdiqihi fima akhbara bihi alaihi salatu wassalam. Minal mughayyabat al-madiyah wal mustaqbalah. Perhatikan baik-baik. Kalau kita itu benar-benar bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, maka kita harus membenarkan seluruh yang Rasulullah kabarkan berupa perkara-perkara yang gaib, perkara yang tidak nampak, nah perkara-perkara yang gaib yang telah lampau dan yang akan datang. Perkara gaib yang telah lampau banyak sekali. Nah, kisah-kisah terdahulu, paham ya? Ya harus kita benarkan perkara-perkara gaib yang akan datang juga banyak mengenai na'am barakallahu fikum munculnya dajjal, munculnya Ya'jud wa Ma'jud, itu harus kita yakini semuanya. Karena dajjal itu sudah ada. Ya'jud wa Ma'jud juga sudah ada. Kira-kira di mana letaknya nih ya? Ya'jud wa Ma'jud di mana? Akhfadil. Sudah ada belum? Sudah ada. Cuman di mananya di mana? Akhab Di mana? Pegunungan mana? Nah, barakal di bawah bumi. Eh, nah, barakallahu fikum yang jelas di sebuah tempat gitu aja. Itu lebih selamat ya. Jadi Ya'jud Ma'jud itu sudah ada di sebuah tempat yang sekarang sudah dibikin benteng sejak zaman waktu itu kisahnya dalam surat Al-Kahfi. Paham ya? Dibikin benteng oleh Raja Dzulqarnain. Nah, bentengnya sangat luar biasa, enggak sembarangan. Bukan pakai batako, tapi pakai apa? Pakai apa? Eh? Besi-besi yang sudah di benar-benar dipanaskan, lunakkan kemudian jadi panas keras itu. Nah, sudah ada sampai saat ini. Cuman di mana letaknya wallahu a'lam. Dajjal juga sudah ada di sebuah pulau, di tempat yang mana wallahu a'lam. Yang jelas semuanya itu harus kita yakini. Harus kita yakini ya. Nah, semuanya akan datang nanti di akhir zaman termasuk tanda-tanda hari kiamat yang kubro yang besar. Nah, kita lihat di sini Wa fima akhbara bihi minal awamir wa nawahi. Dan kita harus membenarkan terhadap apa yang Rasulullah kabarkan berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Harus kita benarkan. La budda min tasdiqihi wa adami syakki fi syai'in mimma jaa'a bihi alaihi salatu wassalam. Harus kita membenarkan dan tidak boleh ragu terhadap sedikit pun yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meragukan aja enggak boleh. Jadi semua yang Rasulullah kabarkan berupa perkara ghaib yang telah lalu dan yang akan datang harus kita yakini. Meragukan sedikit saja enggak boleh. Masa sih dajjal sudah ada? Jangan bilang masa atau tidak masa, paham ya? Tapi yakini saja. Dajjal sudah ada, ceritanya sudah sebutkan dalam hadis yang salah satu sahabat waktu itu sebelum masuk Islam pernah menjumpainya. Nah, ini pertanyaannya siap-siap. Paham ya? Jadi waktu itu kisah panjang lebarnya enggak kami sebutkan di sini. Cuman ada salah satu sahabat yang pernah bertemu Dajjal sebelum dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, cerita di hadapan Rasulullah bahwasanya dahulu kami begini begini begini bertemu dengan Dajjal. Nah, siapakah sahabat ini yang setelah itu masuk Islam dan cerita di hadapan Rasulullah? Antum? Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dauri Ad-Dari. Paham ya? Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Darin dihafal ini ya. Salah satu sahabat yang pernah bertemu Dajjal di masa-masa sebelum dia masuk Islam. Setelah masuk Islam mengkabarkan di hadapan Rasulullah dan dibenarkan bahwasanya itu yang dijumpai tadi adalah Dajjal. Paham itu ya? Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Itulah. Namun Dajjal ini dijaga oleh penjaga yang sangat seram. Siapa namanya? Ah Aba penjaga Dajjal, Ah Ali. Belum pernah kenalan? Nah, barakallahu fikum. Antum dababah. <laughs> Allah Ustaz. jangan jangan tertukar ya. Dababah itu artinya tank. Mana ya? bukan dababah. Agak mirip dikit lagi. Antum? Nawa Abi Yusuf? Apa? jasus jasasa Yang yakin kalau ngomong yang yakin. Paham ya? jasasa jasasa Itu penjaga dajjal. Bentuknya ngeri sekali seram. Bagaimana bentuknya, Pak? Nah, rambutnya sangat lebat hingga enggak nampak mana dub, nama dubur, dubur, duburnya, mana bubulnya, mana depan belakang enggak nampak. Saking lebatnya tadi itu. Namanya jasasa Nah, barakallahu fikum ini dihafal juga ya karena kisah-kisah seperti itu biasanya menambah kita semangat untuk berhati-hati. Karena dajjal akan muncul nanti di akhir zaman sebagai fitnah dan ujian. Kita lihat di sini kata beliau, kama qala sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan kama qala Allah taala fi haqqihi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha hati-hati Rasulullah itu adalah nabi yang Allah taala pilih dan rasul yang Allah taala utus dan Rasulullah itu tidaklah mengucapkan dengan hawa nafsu. Jadi yang Rasul ucapkan itu bukan hawa nafsu, namun sumbernya apa? Adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Oleh karena itu Al-Qur'an juga wahyu, As-Sunnah juga wahyu. Cuman bedanya kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau As-Sunnah lafaz dan maknanya dari Benar enggak itu? Salah. Bedakan hadis qudsi lain lagi. As-sunnah ini. Jangan sampai keliru ya. Ada Al-Qur'an, ada As-sunnah, ada hadis qudsi. Paham ya? Al-Qur'an lafaz maknanya dari Allah taala. Hadis qudsi, nah ini. Hadis qudsi lafadznya dari Rasulullah, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, as-sunnah maksudnya hadis-hadis biasa itu lafaz dan maknanya dari Rasulullah SAW. Tapi semuanya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Rasulullah sabdakan, Ala uti utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah. Ketahuilah, sesungguhnya aku telah diberi Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Maksudnya adalah as-sunnah. Ikhwan fiddin azdani azakumullah. Jadi dua-duanya adalah wahyu. Jangan sampai kita menentang. Jangan sampai kita meragukan kandungan Al-Quran karena Al-Qur'an itu dalamnya tidak ada keraguan sama sekali. Dalilnya mana? Naam. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba Alif lam mim itulah Al-Qur'an, Al-Kitab yang di dalam Alkitab tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Paham ya? La raiba Tidak ada keraguan sama sekali. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum wa hafizhukumullah. wa kama qala jalla wa ala dan sebagaimana firman Allah taala wa ma atakumur wa ma nahakum anhu fantahu perhatikan baik-baik ayat yang sangat mulia dan bagus ini dan apa saja yang Rasulullah datangkan kepada kalian ambillah dan apa saja yang Rasulullah larang tinggalkanlah perhatikan perhatikan baik-baik nah perhatikan baik-baik seluruh yang Rasulullah datangkan di hadapan kita berupa syariat kita ambil dan seluruh yang Rasulullah larang kita tinggalkan ini dalil mengenai apa? Mengenai bahwasannya terkadang ada dalil dari as-sunnah namun di dalam Al-Qur'an enggak disebutkan. Paham ya? Nah, terus bagaimana kalau gitu? Di dalam Al-Qur'an ada perintah untuk mengikuti as-sunnah sehingga nggak ada iskal lagi. Mana dalil dalam Al-Qur'an? Nah, kalau gambar makhluk bernyawa itu haram, dalilnya mana dalam Al-Qur'an? Dia modelnya seperti itu nanya tapi untuk membantah, untuk menolak. Kita katakan dalam Al-Qur'an enggak ada nas langsung. Gambar makhluk bernyawa haram enggak ada. Adanya dalam as-sunnah. Cukup enggak kira-kira? Kita katakan di dalam Al-Qur'an perintah untuk mengikuti Rasulullah. Paham ya? Nah, Rasulullah melarang enggak? Melarang. Melarang gambar makhluk bernyawa disebutkan dalam hadis lebih daripada 17 hadis yang sahih mengenai larangan gambar makhluk bernyawa. Di antaranya yang sangat menonjol dan nampak sekali adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi surah wala kalb." Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa dan yang ada anjingnya. Oleh karena itu hati-hati. Kemudian juga dalil yang lain, la'anallahu almusawwirin musawwirin yaumal qiyamah. Allah taala melaknat para penggambar makhluk bernyawa di hari kiamat nanti. Eh, jangan karena menolak kemudian mengatakan katanya dalam Al-Qur'an ada katanya. Di dalam Al-Qur'an ada perintah untuk mengikuti Rasul. Nah, ini hadis-hadis Rasulullah. Berarti kita harus mengikuti hadis tersebut. Paham ya? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang seperti itu harus kita terapkan. Ikhwani fi din azza wa Ahlus ahlu sunnah wal jamaah upayakan yang pertama kali semangat dalam menerapkan as-sunnah, bukan malas-malasan jadi kalau dia sudah tahu hukumnya ini haram, segera gerakkan tangan-tangan kita. Paham ya? Modal yang kira-kira sedikit dibeli, sepedol, tinta, penghapus, siapkan. Bukan berarti kita mengatakan haram, enggak boleh. Gambar makhluknya haram, tapi di rumahnya masih banyak gambar, jangan. Itu nanti kontradiksi namanya. Namanya apa? Kontradiksi, bertabrakan, berseberangan. Dia ngomong haram tapi di rumah banyak, jangan. Harus ada inisiatif gerakan dari diri kita. Paham ya? Misalkan beli semacam sabun, sampo kok ada gambarnya dan misalkan nggak dipindah tempat, gambarnya dihapus kepalanya, selesai. Paham ya? Amalan yang ringan, nggak butuhkan tenaga yang banyak, tapi itu berat bagi orang-orang yang tidak terbiasa. Paham ya? Ini perlu perhatikan berat bagi orang-orang yang tidak terbiasa. Gambar-gambar kenang-kenangan, foto-foto pernikahan, hapus semuanya yang sudah tahu hukumnya. Paham ya? Seperti itu memang harus ada gerakan. Kalau nggak ada gerakan kapan lagi? Bertahun-tahun belajar nggak ada faedahnya. Kan itu. Karena seperti ini perkara yang berat ingat-ingat ya, perkara yang berat bagi orang-orang yang keberatan. Paham ya? Bagi orang-orang yang keberatan. Tapi ringan bagi orang-orang yang memang ringan. Paham ya? Seperti itu harus ada gerakan barakallahu fikum. Naam. Walaupun dahulu mungkin kita-kita sempat keberatan ketika belum benar-benar kokoh di atas sunnah. Tapi ketika sudah mengenal dan faham hukumnya, segera bismillah. Nah, barakallahu fikum. Kalau misalkan mau cari solusi yang baik, sampo sabun kira ada gambarnya, bisalah dibuang gambarnya keluar misalkan. Yang jelas jangan disimpan di dalam rumah. Adapun KTP, paspor, uang yang ada gambarnya itu semuanya masuk dalam kategori darurat. Kita tidak bisa mengelak. Dalam artian pemerintah memang ngajurkan KTP ada fotonya, paspor ada fotonya, uang pun kalau gambarnya kita hapus nggak laku. Paham ya? Coba kalau mereka mengeluarkan undang-undang, barang siapa yang bikin KTP paspor nggak perlu gambar, Mesti nomor satu sudah. Langsung kita bikin. Tapi nggak bisa. Eh? Antum uang 100 ribu gambar Soekarno Hatta, antum hapus kepalanya misalkan, laku nggak kira-kira? Nggak laku. Perkara darurat. Namun ingat, bukan berarti kita bebaskan dalam rumah di meja langsung Soekarno Hatta itu enggak. Apa ya? Disimpan. Uang-uang tadi disimpan di tempat yang tertutup. Perhatian baik-baik jangan tertawa. Bener ini. Disimpan di tempat yang tertutup di dompet atau lemari atau yang intinya tertutup. Paspor, KTP. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Ini sekedar selingan bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah upayakan semangat di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah salam salam saling melengkapi, saling meluruskan. Bukan berarti kita maksum dari kesalahan. Kita semuanya tempat kesalahan. Cuman kesalahan yang nampak dan yang terasa upayakan kita hindari, kita luruskan. Nah, barakallahu fikum kita berupaya untuk apa? meluruskan tadi. Kita lihat berikutnya wa tatibu ta'atuhu wal iktidak bihi dan wajib mentaatinya serta mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa tarkul bid'ah wal muhdatsat allati lam ya'ti bihan sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara baru yang tidak pernah didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti memperingati Maulid Nabi Eh? Maulid Nabi itu memperingati apa sih sebenarnya menurut mereka? Hari kelahiran Rasulullah, bayangkan satu. Rasulullah saja yang sudah lahir nggak pernah memperingatinya. Kemudian berikutnya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib pernah nggak dinukilkan mereka memperingati? Nggak pernah. Lah Ahlus Sunnah atau kaum muslimin seharusnya yang mereka ikuti sejaknya para salaf. Jejaknya para salaf. Para salaf saja nggak ada yang melakukan, jangan sampai kita ikut-ikutan. Paham ya? Nah, kalau kita ngambil petunjuk langsung wa khairul huda huda Rasulullah. Sebaik-baik petunjuk petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh yang lain, peringatan Isra Mi'raj. Nah, sudah berlalu ya orang-orang ya, sudah berlalu. Kita enggak perlu enggak perlu repot-repot memperingati dengan acara bid'ah. Cukup dalam pelajaran, dalam daras, dalam taklim sebutkan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara tidak langsung sudah memperingati Isra Mi'raj. Paham ya? Bukan berarti ahlu sunnah itu nggak memperingati Maulid Nabi. ahlu sunnah enggak pernah memperingati Isra Mi'raj. Kita katakan ahlu sunnah memperingati Isra Mi'raj dan Maulid Nabi sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maksudnya memperingati itu bagaimana maksudnya? Maksudnya membahas, menyebutkan, eh? kemudian juga nah barakallahu fikum mempelajari bagaimana lahirnya surah kapan, eh? di hari apa, kemudian terjadi apa di dalam tragedi tersebut kemudian nam Isra Mi'raj itu kapan terjadinya, apa yang terjadi dalamnya, dibahas enggak kira-kira? Dibahas semuanya. Jadi jangan sampai nah barakallahu fikum kita akhirnya oh iya juga kita enggak pernah memperingati. Kita sering memperingati, enggak setahun sekali. Paham ya? Kalau mereka masih setahun sekali ya, setahun sekali. Eh, Maulid Nabi juga setahun sekali. Kalau kita tidak, bahkan setahun bisa dikatakan berkali-kali. Paham ya? memperingati masalah Isra Mi'raj, bagaimana kejadiannya. Cuman bukan sekarang pembahasannya. Kita lihat di sini. Kata beliau barakallahu fikum, "Fal khairu kulluhu ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam." Maka kebaikan seluruhnya adalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan baik-baik. Kebaikan seluruhnya adalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan kebaikan semuanya? Karena sumbernya wahyu. Sumbernya apa? Wahyu yang datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi enggak cukup kalau Al-Qur'an saja. Nah, Kalau Al-Qur'an saja tidak cukup, harus Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu pun masih kurang. Al-Qur'an As-Sunnah itu bukan dipahami per individu, bukan dipahami dengan pemahaman otodidak. Apa otodidak itu? Apa itu otodidak? Eh, bukan dipahami sendiri sumbernya, tapi apa? Harus di bawah apa pemahaman para salafus saleh. Udah itu. Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salafus saleh. Al-Qur'an was sunnah di bawah pemahaman para salafus saleh. Karena kalau dipahami sendiri-sendiri dikhawatirkan keliru memahaminya. Coba bayangkan banyak sekali ayat yang mereka pahami keliru, dalil yang dipakai oleh orang-orang yang membolehkan ikhtilatiyah. ikhtilatnya itu campur baur lelaki dan wanita bukan mahramnya. Salam-salaman enggak masalah, kenal-kenalan enggak masalah, enggak ada larangannya. Dalilnya mana? Dalilnya ada katanya. Apa dalilnya kemarin? Di dalam surat Al-Hujurat itu katanya, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Wahai segenap manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian laki-laki dan wanita. Kemudian menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Nah, saling mengenalnya ini diambil. Salam-salaman, kenal-kenalan, bertemu padahal hukumnya haram. Ikhtilatiyah tabur baru laki wanita bukan mahramnya dalam kondisi yang tidak darurat hukumnya haram. Paham ya? Bahkan Rasulullah aja tidak pernah yang namanya menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Bahkan beliau mengatakan kalau seandainya kepalaku ditusuk dengan apa? besi, eh, itu lebih aku cintai daripada aku menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Rasulullah bayangkan. Nah, oleh karena itu kita hendaknya berhati-hati barakallahu fikum wa hafizakumullah. Jangan sampai kita memahami Al-Qur'an was sunnah dengan apa? Dengan pemikiran kita sendiri. Namun harus butuh bimbingan para al-mufassirun, para ahlu tafsir, ahlu sunnah wal jamaah agar tidak keliru. Agar tidak keliru. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, "Wa ma lam ya'ti bihi fa huwa syarrun wa laysa bi khair." dan seluruh perkara yang tidak didatangkan oleh Rasulullah maka itu adalah kejelekan bukan kebaikan. Alhamdulillah. Walau kana sahibuhu yuridu bihil khair, kalau seandainya Naam barakallahu fikum pelakunya itu ingin kebaikan wa yaqul hadza ziyaratu khair. Perhatikan baik-baik. Di dalam agama Islam, naam, naam yang sudah sempurna, tidak perlu penambahan, tidak perlu pengurangan, tiba-tiba datang orang. Datang orang mengamalkan amalan yang bukan dari agama Islam Kemudian mengatakan ini tambahan kebaikan katanya. Ini tambahan kebaikan. Dibenarkan nggak itu? nggak dibenarkan. nggak dibenarkan barakallahu fiikum Kita lihat. nakula Kita katakan tidak. hadhi bid'atun. Ini adalah bid'ah wal bid'atu mardudatun dan perkara bid'ah itu ditolak wa hadza syarrun dan ini adalah kejelekan. Perhatikan baik-baik, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang apa? Yang alergi Dengar suara bid'ah langsung alergi jangan. makanya Bid'ah itu memang ada wujudnya. makanya ya? Bid'ah itu apa kemarin? Kullu ma uhdisa fid din mimma laisa fihi dalilun minal Qur'an wal as sunnah yuradu bi at Jadi seluruh perkara yang baru dalam agama berupa perkara-perkara yang tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah yang diinginkan dengannya ibadah itu bid'ah. Jadi perkara baru dalam agama yang tidak ada sumbernya dari Al-Qur'an was sunnah, kemudian yang dia inginkan dengan perkara baru itu ibadah. Antum perhatikan, orang-orang ketika memperingati Isra Mi'raj, memperingati Maulid Nabi, yang mereka inginkan ibadah bukan? Ibadah. Jangan jarang sekali kita katakan anak enggak ibadah, mereka ingin ibadah. Nah, itulah bid'ah. Karena enggak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak pernah pula dilakukan oleh para tabi'in, tidak pula dilakukan oleh para salaf Naam rahimahullahu ajma'in. Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Jadi harus berhati-hati ya, harus berhati-hati. Naam. Kan? itu dibawa kepada bid'ah yang makna lughatan. Eh, jadi waktu itu Rasulullah sempat sekali dua kali melakukan solat tarawih berjamaah di masjid. Kemudian setelah itu Rasulullah sengaja meninggalkan sholat tarawih di rumah karena khawatir kalau seandainya itu dianggap wajib Paham ya? Kemudian setelah itu melihat Umar bin Khattab, eh Umar bin Khattab melihat kejadian ada yang eh, barakallahu fikum ada yang sendiri-sendiri salatnya, ada yang sana, ada yang sini, akhirnya dikumpulkan kembali dan dihidupkan agar apa? Agar salat jamaah, salat tarawih di masjid. Kemudian Umar mengatakan nikmatul nikmatul bid'ah hadhi. Sebaik-baik bid'ah itu ini, maksud bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara istilah. Paham ya? Adapun bid'ah secara istilah yang kami sebutkan tadi hukumnya adalah haram dan tempatnya di neraka. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi perlu diperhatikan ya. Na'am barakallahu fikum dalam hadis tadi bid'ah secara bahasa. Nah, karena sempat ditinggal Rasulullah dan akhirnya ditumbuhkan lagi oleh Umar Khattab untuk mempersatukan. Nah, itu dalil bahwasanya apa? Pada asalnya afdalnya na'am barakallahu fikum walaupun ada khilaf di antara para ulama, salat tarawih itu kalau berjamaah dengan kaum muslimin bagus. Paham ya? Nah, terutama Tentunya apa? Kaum muslimin yang sholatnya tidak ada campuran bid'ahnya. namanya Tapi kalau ada campuran bid'ah mencari yang lebih mencocoki as-sunnah. Nah, karena yang sahih yang sesuai dengan as-sunnah dinukilkan dalam hadis yang sangat banyak 11 rakaat saja dengan tata cara yang berbeda-beda. Ada yang dua rakaat salam, dua rakaat salam, ada yang tiga rakaat salam, tiga rakaat salam, empat rakaat salam. Paham ya? Dan bentuknya kaifiahnya macam-macam. Yang jelas itu semuanya datang dalam as-sunnah seperti itu. Mahfum insyaallah ya. Tapi bagaimana orang-orang yang sholat tarawih di rumahnya? Kalau dia punya utur jauh tempatnya, di kampungnya nggak ada lagi tempat yang untuk sholat bersama ahlu sunnah atau sholat yang istilahnya sesuai dengan as-sunnah, walaupun bukan ahlu sunnah ya, tapi dalam artian mungkin lingkungan awam lah istilahnya gitu, tapi tidak ada tempat yang sholatnya sesuai dengan as-sunnah, maka sholat di rumah nggak masalah. Berdalilkan dengan hadis yang lain Rasulullah mengatakan afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik salatnya seseorang itu di rumahnya, kecuali salat wajib. Salat tarawih wajib enggak? Enggak wajib, sunnah muakkadah. Itu kalau ada halangan tadi itu ya. Tapi kalau memungkinkan dekat dengan ma'had al sunnah, dekat dengan masjid al sunnah, dekat dengan masjid yang ditegakkan salat tarawih sesuai dengan as sunnah, ya salat berjamaah. Nah itu ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, mafhum? Ewa eh, na'am. Kata beliau fa anta bizamika tataqarrabu biha lillahi wa 'anillah. Engkau dengan sangkaanmu, dengan perkara bid'ah itu sangkaanmu menyangka bahwasanya engkau mendekatan diri kepada Allah. Padahal apa? Justru menjauhkan dirimu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang dia menjauhkan dari as-sunnah, menyelisih as-sunnah, berarti sumber dijauhkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Hazm. Ibnu Jauzi itu Hazm itu ya. Ibnu Jauzi rahimahullah di dalam kitab Bustanul Wa'idhin yang pernah kita hafal semuanya itu barakallahu fikum, beliau memperingatkan apa peringatannya? Ikhwanana Kurang dikit lagi. Ikhwanana iyyakum wa mukhalafatas sunnah fa inna dzalika yub'idukum minal jannah. Paham ya? Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, "Ikhwanana, wahai segenap saudara-saudara kami, iyyakum wa mukhalafatas sunnah." Hati-hati kalian menyelisih as-sunnah, karena menyelisih as-sunnah bisa menjauhkan kalian dari surga. Hati-hati ya, jangan sampai kita menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Jauzi rahimahullah menyatakan dengan kalimat yang sangat bagus sekali. Eh, dengan siaknya nasihat, "Ikhwanana iyyakum wa mukhalafatas sunnah fa inna dzalika yub'idukum minal jannah. Saudara-saudara kami, hati-hati kalian menyelisih as-sunnah karena sesungguhnya menyelisih as-sunnah bisa menjauhkan dari surga. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah kata beliau di sini, "Fa hadhihi ba'du ma'ani syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Perhatikan baik-baik. Ini adalah sebagian makna daripada syahadatain. Apa itu syahadatain? Dua persaksian itu apa saja? Apa? Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kadzalika alladhi yashhadu an la ilaha illallah ثم ya'budu غير الله musyrikin المشركين اليوم الذين يدعون الإسلام وهم يعبدون القبور ya'buduna هؤلاء لا تصح شهادتهم هؤلاء لا تصح شهادتهم بأن لا إله إلا الله perhatikan baik-baik jadi di dalam persaksian asyhadu an la ilaha illallah kata beliau seperti itu pula orang yang bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah tapi dia masih menyembah selain Allah, menyembah kuburan seperti keberadaan orang-orang musyrikin zaman sekarang kita atau di hari ini kata beliau, mereka mengaku-ngaku beragama Islam tapi nyembah kuburan. Banyak enggak nih? Banyak. Kalau di tempat kami sana ada orang-orang yang mencari pesugihan, mencari kekayaan datang kuburan. Kuburannya siapa? Kuburannya Mbah Potro. Kalau sini enggak tahu ya, kalau Mbah Potro katanya. Nah, kita tanya Mbah Potro itu siapa? Mereka enggak tahu apakah benar ada wujudnya Jangan-jangan cuman enam hewan dikubur kemudian dah potro. Karena terkadang seperti itu. Pernah ada kisah kejadian yang pernah ana sebutkan juga. Ana terlupakan kisahnya di mana letaknya cuman waktu itu kami dapatkan ketika belajar di Yaman waktu itu. Jadi waktu itu ada segerombolan kaum muslimin ingin pergi kemana? Haji. Kisahnya sangat mengharukan tapi menyedihkan. Paham ya? Jadi rombongan haji itu ada di antara mereka yang mengendarai kuda. Bukan mobil ya, kuda. Nah, kemudian ternyata di tengah perjalanannya kudanya meninggal dunia. Alias mati gitu ya. Kudanya mati. Dikubur di tengah jalan itu. Dengan kuburan mungkin ya dikubur. Akhirnya setelah itu mereka melanjutkan perjalanan pergi haji. Ternyata orang-orang yang belakangan dihias-hiasi oleh setan. Ini kuburan wali, kuburan wali itu. Akhirnya mereka ngelilingi kuburan tadi itu. Padahal kuburan apa? Kuda. Akhirnya orang tadi yang sudah berangkat haji pulang. Setelah pulang melihat orang kok berkerumunan di situ, tanya, antum majanu antum majanin? Apa kalian orang-orang gila?" Mereka marah-marah, "Kenapa orang gila ini orang salah ini wali? Kalian telah ditipu oleh setan." Ini yang pulang tadi yang punya kudanya soalnya. Kalian telah ditipu oleh setan. Kalau kalian tahu, niscaya kalian tidak akan melakukan seperti ini. Kenapa? Ini yang di kuburan ini bukan wali, tapi kuda kami yang mati waktu itu. Oh, akhirnya bubar. Yang jelas terkadang setan seperti itu, menghias-hiasi untuk orang itu buat kesyirikan. Oh, kira-kira kuburannya bagus, ha? Eh? kemudian ada rumahnya atau istilahnya dibangun lah. Katanya kuburan wali, padahal belum tentu wali gitu loh. Paham ya? Karena, karena kalau benar-benar wali itu nggak ridho. Nah, barakallahu fiikum diperlakukan seperti itu dan tidak ridho kalau seandainya dibangun di atas kuburannya bangunan-bangunan. Karena Rasulullah mengatakan apa? La tada' suratan illa tamastaha wala qabran musyrifan illa sawaitah. Jangan engkau meninggalkan gambar makhluk bernyawa kecuali engkau menghapusnya. Kemudian jangan engkau meninggalkan kuburan meninggi kecuali engkau ratakan. Dan kalau rasa seandainya harus ditinggikan sejengkal saja. Paham ya? Enggak perlu kasih batu yang ada tulisannya fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Eh? Enggak perlu kasih kayu, eh, mbah fulan mbah fulan mbah fulan. Cukup diratakan dan ditinggikan Sejarah satu jengkal kemudian dikasih tanda batu atau kayu yang nggak ada namanya. Cukup. Seperti itu aja. Nah, barakallahu fikum. Yang mungkin antum saksikan di makbaroh baki yang sudah pernah ke sana mungkin, kalau anda belum pernah ke sana ya teman, banyak cerita. Yang jelas, nah barakallahu fikum aslinya seperti itu. Aslinya seperti itu, cuman diratakan, dinaikkan sedikit, nggak perlu pakai tulisan-tulisan, nggak dibangun pakai kapur atau istilahnya kijing atau kijing ya. Kijing itu yang dibangun di atas yang diletakkan di atas kuburan itu ya, bangunannya itu. Istilahnya apa bahasa Indonesianya Abu Badri? Bahasa Indonesianya apa itu istilahnya? Kijing itu. Batu nisan itu ya? Batu nisan ya semisal itu. Nah, kijing bukan bahasa Indonesia itu. Bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya ya batu nisan itu ya. Semacam itu intinya dibangun, ditinggikan, hati-hati. Karena aneh-aneh sekarang zaman sekarang itu sebagaimana yang diungkap oleh siapa kemarin? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab Al-Qawaidul Arba, orang-orang musyrikin zaman sekarang itu apa? lebih parah daripada musyrikin zaman dahulu. Contoh saja yang sekarang masih hidup dan masih bergejolak dan masih apa mereka masih terombang-ambingkan oleh api fitnah setan tadi itu di daerah Solo. Nah, ada salah satu kiai, nam wujudnya bukan manusia tapi kerbau. Kiai Selamat, bagaimana pengagungannya? Luar biasa. Paham ya? Ya istilahnya gitu ya, kita nggak bohongan ya. Banyak yang cerita dari sana ya, Kiai Selamat itu wujudnya bukan manusia. Kerbau. Nah, barakallahu fikum enggak perlu buktikan ya. Enggak perlu buktikan, percaya saja sudah. Karena buktikan ke sana ya jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum Kiai selamat itu. Pengagungannya kadang kalau hari ulang tahunnya atau hari apa turun temurun itu ya. Kotorannya mungkin sebagian mereka yang ekstrim, barokah kotorannya. Ambil usap kita aja. Paham ya? Padahal kotoran kerbau. Itu menunjukkan kesyirikan zaman sekarang lebih dahsyat daripada zaman dahulu. Zaman dahulu pilih-pilih. Kalau benar-benar orang soleh, nah baru bertindak. Seperti itu. Zaman sekarang nggak pilih-pilih orang soleh atau nggak orang soleh. Kalau kira-kira kuburannya tinggi, kemudian kira-kira menurut dia sakti, langsung syirik. Itu yang satu. Kedua, orang-orang musyrikin zaman dahulu itu berbuat kesyirikan ketika apa? Ketika senang, tenang. Tapi ketika di tengah lautan, ketika keadaan genting dan susah, langsung ikhlas. Zaman sekarang bagaimana? Tenang, susah, senang, eh, ataupun lagi dalam keadaan sedih tetap kesyirikan terjadi. Gunung meletus, bencana atau istilahnya gempa bumi langsung larinya ke pantai selatan. Ngapain ke sana? Katanya mempersembahkan tumpeng. Oh tumpeng ya, semacam nasi itu oh, yang dibikin tinggi seperti gunung itu. Nah kemudian di sebagian kalau berat dipikul atau dibawa nanti dialirkan ke pantai selatan. Dipersembahkan untuk siapa itu? Ratu Pantai Selatan atau istilah Roro Kidul Syirik. Padahal dalam keadaan bencana melanda. Eh, gempa bumi, gunung meletus malah larinya ke sana. Seharusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Larinya kepada Allah taala seharusnya. Nah, ini benar berarti ya yang diungkap oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwasanya orang-orang musyrikin zaman sekarang ini lebih parah daripada zaman waktu itu. Ini pun diungkapkan ketika di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, apalagi di zaman kita yang jauh daripada zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nasallahu salamata wal afiyah walhamdulillah